Fawaidu wa tanbihatu. Faidah-faidah dan catatan-catatan penting terkait bab tauhid. Yang pertama, at-tauhidu lughatan at-taqwiyatu. Tauhid secara bahasa berarti penekanan, takwiyah. Wa tauhidul lafzi dan tauhid secara lafaz yakunu bi i'adatil lafzil awwali bi ainihi. Dan tauhid secara lafaz berarti uh, pengulangan dari kata pertama itu sendiri. Au divihi atau dengan sinonimnya sawaun akana isman zahiran ya baik berupa isim zohir nahu contohnya ja'al muallimu ja'al muallimul muallimu ya telah datang guru ya, guru itu telah datang ya guru itu Amdomiron atau domir nahu contohnya jitu anak saya telah datang saya Amfi'lan atau fi'il nahu ja'a al muallimu telah datang guru itu telah datang am harfan atau pengulangannya berupa huruf contoh nahu na'am na'am ya am jumlatan atau kalimat contoh nahu ja'al muallimu ja'al muallimu guru itu telah datang guru itu telah datang. Wa misalu i'adatil lafzi fihi. dan contoh pengulangan kata dengan sinonimnya seperti ja'alaisun asadun telah datang singa singa ya. Maka ada jalasa zaidun ya. Atau telah duduk telah duduk zaid. Yanzuru hasyata asmawi bisa dilihat di Hasyi Hasmawi alal ajurmiyah ya, dari jurumiyah. Yang kedua, kila wa kilta, kila dan kita yu'akkadu bihi mal musanna. Kata kila dan kilta itu digunakan kedua-duanya, artinya kedua-duanya kila ya, kedua duanya yu'akkadu bihi al musanna. Untuk me, me, membuat taukid sesuatu isim musanna ya, isim yang bermakna dua. Nahu contohnya ja Zaidani kilahuma, telah datang Zaid kedua-duanya. Telah datang dua orang Zaid dua-duanya. Waja'atil Hindani kiltahuma. Telah datang dua Hindun dua-duanya. Wala tasta'malu di illa mudhafatan lidhamiri dan tidak boleh kata kila dan kilta ini digunakan untuk taukid kecuali sebagai mudof bagi domirnya. Jadi kila dan kilta ini harus disandingkan dengan harus dimudofkan dengan domir domirnya yang kembali kepada uh, eh, muakatnya. Yang ketiga, lam yadhkuru al-musannifu anna at tabiun lil muakkadi fi jazmihi wa tankirihi Penulis tidak menyebutkan bahwasannya taukid yaitu mengikuti muakatnya sesuatu yang ditaukidkan di dalam bentuk jazmnya atau nakirohnya. Lianna murad lianna muradahu bitaukid taukidul maknawi maknawi ya. Karena sesungguhnya taukid di sini ya ditujukan sebagai taukid secara makna wal wa alfazuhu asma'u mu'arifun dan lafaz-lafaz taukidnya itu merupakan isim-isim yang ma'rifah khusus atau spesifik wa ma lam yakun kana ta'rifuhu bil alamiyati ya dan uh, wa ma lam yakun kana ta'rifuhu bil alamiyati dan lafaz ya lafaz-lafaz taukid ya dan lafaz-lafaz taukid itu ya berupa sudah sudah makrifah, sudah spesifik ya dengan namanya itu sendiri. Ya jadi misal an-nafsu, al-ainu, Eh, ajma'u ya itu sudah spesifik. Jadi tidak disebutkan taukid itu mengikuti dalam majzum dan nakirohnya. Selanjutnya Ya, jadi itu nomor tiga. Selanjutnya aktau absau abtau utiya biha li ziyadati tawkidi wal mubalaghati fihi wa kulluha bimakna ajma'una penggunaan aktau absa'u ya abta'u itu didatangkan untuk menambah penekanan dan mubalaghah untuk melebihkan melebih-lebihkan wa kulluha dan semuanya bermakna ajma'una seluruhnya. Lianna akta'u ma'kudun min qawlihim takatta'al ya, jaladu idha ijtama'a. Karena kata akta'u ya itu diambil dari perkataan mereka ya takatta'a ya al jaradu ida ijtama'a hati uh, berkumpul jika bertemu ya hati berkumpul jika bertemu ya, jadi diambil dari kata aktau ya takat ta'a wabtau minal bat'i ya dan kata bau itu diambil dari kata al bat'i wa huwa tulul anaki yaitu artinya panjang leher وقوم إذا كانوا مجتمعين طالت أعناكهم فجعلوه ك فجعلوه كنا كناية كناية عن الاجتماع ya dan e, sebuah kaum jika mereka berkumpul maka panjanglah leher leher mereka maka mereka menjadikannya sebagai kiasan untuk sebuah pertemuan ya wabsa'u ya ma'khudun min minal bas'i ma absa'u itu diambil dari kata al bas'i wa huwa al irku al mujtama'u apa itu al bas'u yaitu kumpulan atau masyarakat ya. fayakunu bima'na ajma'u ajma'u maka jadilah bermakna seluruhnya walamma kanat hadhil wama walamma kanat hadhil alfazu salasatu la yu'ta biha ghaliban illa ba'da ajma'a sumiyat tawabi wa ajma'a dan maka dan kata-kata ini menjadi umum setelah ajma'u ya dan disebut sebagai pengikutnya ajma'u Dapat dilihat di Al-Kawakib dan Syarhul Kufrawi. Yang kelima, qala Al-Izz bin Abdus Salam berkata Iz Ibnu Ibnu Abdus Salam ya fi qawaidihi di dalam kaidah-kaidah yang disusunnya ittafaqa al-udaba'u ittafaqa al-udaba'u anna at-tawkida fi lisanil arabi idza waqa'a bit istiqrari la yazidu ala salasati marratin. Ya banyak pengarang menyetujui bahwasanya penggunaan taukid di dalam lisan-lisan orang Arab itu yang berupa pengulangan ya tidak ditambahkan lebih dari tiga kali jadi maksimal tiga kali yang keenam At-tauqidu bin nafsi wal aini lam yaqu fil Qur'anil Karimi. Taukid menggunakan an-nafs dan al-ain tidak terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang zuru bisa dilihat di dirasatu li uslubil Qur'ani. Dirasah uslub Al-Qur'an. Selanjutnya la yurabu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una fasajada al-fa'u harfu atfin سجد فعل ماض مبني على فتح الملائكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره كلهم توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه أجمعون توكيد سان توكيد سان توكيد سان taukidun sanin marfu'un wa alamatu raf'ihi al niyabatan 'anil dhammati li'annahu mulhaqqun bijami salimi salimi Yang kedua, wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ilaihi ila harfu jarrin wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun fi mahali jarrin bi harfil jarri. Wal jar wal majruru muta'aliqan muta'aliqan bil fi'li. yurja'u يرجع فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه dhammatu zahiratu 'ala akhirih الأمر نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره كله توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه yang ketiga innal amra kullahu lillahi in harfu tawkidin حرف الت... حرف حرف التوكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر الأمر اسم إن منسوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره كله توكيد معنوي منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه lillahi jarun wa majrurun muta'alliqani bi mahdhufi khabarin in bi mahdhufi khabari inna yang keempat wa tu'minuna bil kitabi kullihi tu'minuna fi'lun mudari'in marfu'un fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni والواو جماعة في محل رفع فاعل بالكتاب الباء حرف جر الكتاب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة كله توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.